Selamat pagi Pak Jeffrey. Ya, ya, silakan. Saya setuju aja mendukung itu. Cuma masalahnya yang saya jadi masalah, apakah kalau ada wajib militer itu masih melihat diskriminasi sama nah, unsur ada unsur sara satu, kedua dengan wajib militer itu kita jadi lahan korupsi juga enggak karena kan kadang wajib militer itu kan harus diharuskan dan wajib itu masih pungut biaya lagi nggak satu kedua ya itu tadi eh, kalau ada yang beda kulit atau apa masih di didiskriminasi nggak gitu karena kan masalahnya kalau gitu kan ada poncoan atau apa gitu biasanya di yang saya lihat di Indonesia kalau di luar negeri nggak mungkin karena luar negeri hamnya tinggi kalau di sini sih tergantung dari kamu mananya minoritas atau mayoritas gitu terima kasih terima kasih kembali Pak Jeffrey Aswadi, selamat pagi Pak Aswadi. Itu mengenai wajib militer itu bagus ya. Eh, tapi kita harus membedakan. Kalau Korea Selatan memang itu wajib militer karena ada ancaman dari utara sana. Tapi kalau Singapura lain, mereka itu wajib militer untuk membuat warganya itu berdisiplin dan berkarakter. Itu tujuannya untuk kalau Singapura. Maka kalau kita memang karena negara kita ini katakanlah karena bahaya dari luar itu kurang, maka kita lebih baik itu wajib militer itu kita tiru Singapura untuk menjadikan manusianya itu berdisiplin dan berkarakter. Terima kasih. Selamat siang Pak Nathan. Ya selamat siang. Silakan Pak. Ya, Uh, kalau menurut saya wajib militer itu bukan soal pertahanan negara aja, tapi itu menyangkut eh, global sih sebenarnya. Jadi masalah kepemimpinan dan sebagainya, cara, cara pengambilan keputusan, jadi biar agak seragam gitu loh. Atau bahkan seragam, jadi seperti itu. Itu menurut saya. Mbak, terima kasih Pak Nathan. Pak John, selamat siang. Siang. Menurut saya sih nggak usah ikut-ikutan luar negeri lah. Menurut saya di sini dulu sendiri pada korupsi, yang ada manipulasi, munafik, segala macam mulai dari pemimpin tertinggi dulu presiden sampai ke bawah jangan munafik bagus nyatanya nggak ada membeli semua nol iya terima kasih Pak John Pak Amin selamat siang selamat siang kita mau wajib militer mau perang sama siapa yang penting hidup rakyat disejahterakan dinaikkan cuma di perbatasan dekat Sarawak Orang Malaysia nggak jual gas, ya, rakyat kita udah mati sama beli gas ke Malaysia. Nah, sekarang DPR itu ada aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Pak Tony, selamat siang. Siang. Lebih baik begini, DPR bikin aturan wajib tidak korupsi dulu. Baru atur yang ini. Coba bikin aturan supaya anggota DPR diwajibkan tidak korup. Gila hmm. ya? Ya. Iya. Baik. Terima kasih. Pak Gunawan, selamat siang. Selamat siang, Bu belum wajib belum wajib militer aja bangsa kita udah jagoan semua bu gimana kalau sudah nanti dilatih cara-cara militer apa rasanya tambah kusut nih bu ya, terima kasih terima kasih Pak Gunawan Pak Sebastian silakan ya ini peluang korup lagi nih melalui DPR kan DPR nanti yang menentukan uh, eh, RAPB uh, eh, eh, apa namanya anggarannya kan nah ini banggar gendut lagi partai pada gendut jadi DPR kalau bisa jadi Selamat korup deh. Terima kasih. Iya. Eh, Pak Henry, silakan komentar Anda Pak Henry. Iya. Jadi sebetulnya wacana ini kan beberapa tahun lalu juga pernah diangkat. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ada beberapa aspek ya. Jadi yang pertama itu adalah kalau masalah pertahanan dan dalam hal ini adalah pertahanan militer begitu ya. Saya pikir ya lebih baik ya angkatan perang kita itu TNI alat eh, perangnya diperbarui dulu. Oh juga, kalau orangnya banyak dari rakyat wajib militer, toh semua juga mesti dimodalin. Biayanya beberapa tahun lalu dihitung-hitung kalau nggak salah juga sudah triliunan gitu ya. Kenapa tidak dipakai untuk membeli ya mungkin peralatan perang yang lebih modern untuk angkatan perang kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tadi saya juga dari uh, eh, yang memberikan pendapat sebelumnya tadi pagi dia bilang, lah kita itu loh lagi perang sama siapa yang dipertahanin itu loh, apaan dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya Singapura dia lokasi eh, strategis, orangnya sedikit, dia takut dengan Malaysia atau dengan Indonesia nanti ada perang. Ya, Korea takut dengan Korea Utara, Taiwan takut dengan Cina misalnya. Nah kalau di Indonesia ini kira-kira takut sama siapa? Nah yang kedua, yang ketiga maksudnya, nah kalau di Indonesia ini loh kita nggak usah bilang perang. Orang luar negeri itu misalnya mau mengambil kekayaan alam kita itu aja sekarang kalau ngomong dah Kebujuk-bujuk pemerintah daerah aja bisa dapat dikasih, malah dibantu lagi. Nah ngapain mesti melalui perang begitu loh. Nah kita sekarang wajib militer tuh yang mau dipertahankan apa? Oke. Okay. Ya, Yuk, makasih. Makasih Pak Andri. Pak Ridwan. Ya, saya setuju banget ini undang-undang wajib militer ya. Nah, -huh. jadi begini, itu lebih baik dibikin undang-undang wajib militer supaya yang anak-anak muda terutama itu dilatih ya, dilatih untuk menembak, khususnya untuk menembak para koruptor yang bikin undang-undang itu. Nah, jadi jadi nanti kalau ada koruptor kan enak sudah ada tuh tembaknya itulah Oke, terima kasih Pak Ridwan. Pak Jamaludin? Nah, siang Bu. Siang, silakan. Rasanya, nah, anu, kalau dengar ini lucu ya, DPR kita ini anu, untuk kerja benar dan jujur susah, anu, meni, anu membuat suatu sensasi yang bikin kesel gitu Bu. Untung saya udah makan siang udah lama, kalau bisa keluar makanan saya. Itu Bu, Singapura itu penduduknya berapa? ya Indonesia berapa mau wajib militer itu kenapa jadi sudah-sudahlah DPR itu urus kerja yang baik dan berusaha untuk jujur supaya paling nggak tuh debat itu separuh lah yang jujur orang kerja benar jangan kayak sekarang mungkin yang jujur yang kerja benar cuma 10 persen mungkin ke, sampai nggak nyampe kali saya nggak tahu makasih bu makasih pak lalu Pak Johan makasih bu kalau wajib militer seperti Singapura dan Korea itu sukses karena dia untuk ini apa untuk untuk pendidikan mental sehingga dia sebelum kerja dia mental ditata dulu tapi kalau wajib militer di Indonesia saya setuju diajarin nembak seperti bapak yang dua saya itu tadi ajarin nembak yang bagus dan tapi batin-batin orang DPR yang korup-korup itu terus juga kalau DPR itu juga mimpi jadi jangan kebanyakan makan model sumur masa pertahanan negara pakai wajib militer manusia itu udah udah ketinggalan zaman ini bukan masa baik sekarang senjata modern lebih lebih canggih daripada orang lu satu melihat orang sekali pencet kena dua pencet kena juga habis makasih terima kasih Pak Johan Pak Hari selamat siang selamat siang Pak silakan uh, wajib militer kalau untuk supaya anak-anak mudanya lebih punya mentalitas yang tinggi, fisik yang kuat, nasionalisme yang lebih tinggi supaya kalau jadi pejabat nggak seperti pejabat sekarang yang curi uang rakyat atau jadi anggota DPR juga curi uang rakyat itu bolehlah terima kasih